yang namanya kebaikan itu pasti unggul nggak mungkin kalah nggak mungkin yang namanya orang baik itu pasti bahagia yang namanya orang buruk itu pasti sengsara hidupnya pasti terbelit dengan kesusahan dan kesedihan hidupnya itu sudah sesuatu yang dipastikan tapi kalau kalian bertanya loh, orang yang baik itu kan dicoba juga Bahkan orang yang baik itu cobanya lebih besar daripada cobaannya orang yang buruk. Memang semuanya dicoba, semuanya diuji, tapi beda. Implementasinya itu beda. Reaksi dan efeknya itu berbeda. Kalau orang itu baik, maka dia itu akan mensyukuri cobaan itu. Tapi kalau orang itu tidak baik, maka dia itu akan melakukan dosa demi dosa di atas cobaan maupun ujian itu. Nah, itu bedanya. Nah, tapi kalau orang itu baik, maka dia itu larikan segala sesuatunya kepada Allah sehingga dia menerima selama itu dari Allah itu adalah sesuatu yang terbaik bagi saya nah jadi nah itu tapi kalau kita sudah menghindar daripada dosa dan meraih sebanyak-banyaknya amal pahala berarti kita itu telah mencanangkan sebab-sebab kebahagiaan kita sendiri nah kenapa? Karena tidak ada suatu rundungan masalah kecuali karena dosa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma bakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Jadi apapun yang terkena kepada kalian itu itu sebab ulah kamu sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa maksudnya Allah Taala? Linudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, jadi justru adanya cobaan itu, adanya ujian itu termasuk daripada syafaqah dan rahmatnya Allah SWT. Oleh karenanya di sini, kenapa? Apa hubungannya antara kita itu diperintahkan menghindari doanya orang yang dizalimi? Nah, karena doanya orang yang dizalimi itu tidak akan ditolak oleh Allah Taala, pasti diterima. Harusnya kamu jadi orang alim, harusnya kamu jadi seorang dai, Harusnya kamu jadi seorang yang menyambung lidah Nabi. Tapi karena sebuah kezaliman yang kamu lakukan kepada orang lain, akhirnya orang lain itu mendoakan yang tidak-tidak. Ah, ya. Doanya yang tidak-tidak itu akan sampai kepada kamu. Dan bisa jadi menjadi sebab kamu tidak berhasil untuk mencapai cita-cita kamu itu. Gitu nah, karena kan kamu sekarang ini banyak di antara kalian yang buta dari segi apa sih yang akan kamu lakukan ke depan? orientasi kamu itu kehidupan kamu di dunia ini apa? Banyak nggak tahu. Disangkanya kalau menjadi ustazah itu seperti banyak yang kalian eh, ketahui atau kalian rasakan atau kalian anggap benar bahwasanya anak-anak yang sudah mutaharja itu adalah sisa-sisa. Itu salah. Justru mereka yang berhasil. Kalian yang masih Apakah kalian itu termasuk sisa-sisa yang tidak berhasil? Ataukah termasuk yang seperti mereka yang akan menjadi sesuatu yang bermanfaat? Hmm, tapi lihat bagaimana pengetahuan ataupun persepsi yang dibisikkan oleh setan itu hebat. Supaya apa? Supaya kamu nggak mau jadi seperti mereka. Dibalik-balikkan oleh setan itu. Nah, jadi salah. Yang benar itu adalah tambah sanawiyah tambah baik, tambah aliyah tambah baik. Kalau mutaharujat sudah siap, itu yang terbaik gitu. Harusnya seperti itu. Nah, dan tanda kebaikan maupun kemanfaatan ya kita bisa melihat bagaimana akhlak mereka. Nah, man man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam minallahi illa tambah aliyah tambah tawadu apalagi mutaharijat tambah tawadu harusnya seperti itu kalau nggak seperti itu bisa jadi benar yang dikatakan kalian tuh sisa-sisa itu hmm, nah, jadi harus seperti itu jadi kita itu harus koreksi diri harus mengevaluasi diri terus selalu kita itu bermuhasabah hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu ha nah, begitu pula di antara sebab-sebab kita itu mendapatkan kemanfaatan dalam ilmu yang kita pelajari adalah kita kalau duduk menghadap kiblat itu kan di atas sunnah Nabi. Kenapa harus menghadap kiblat? Karena kiblat itu adalah sumber segala kebaikan. Sumber daripada segala kebaikan. Sehingga kalau seumpama kita menghadap kiblat diharapkan dengan kita menghadap kepada kiblat, semua yang turun di kiblat arah kiblat itu kembali pada dirinya. Logikanya itu seperti itu. Berbeda kalau seumpama kita itu tidak menghadap kiblat, maka akan sampai ke arah arah samping kita ataupun malah kita membelakanginya ke arah belakang kita. Mana ada orang menerima dari arah samping ataupun arah belakang? Logikanya kalau orang mendapatkan sesuatu dari samping itu nggak niat itu namanya. Sehingga apa? Orang yang memberikan kepadanya pun juga tidak memberikan maksimal. Ini minta apa enggak sih gitu? Nah, jadi istilahnya seperti itu. Logikanya itu seperti itu. Kenapa kita itu perintahkan untuk kalau duduk, duduk menghadap kiblat kalau bisa. Tapi kalau seumpama tidak bisa, bisanya seperti apa? Seperti kalau kamu mau mutolaah sendiri di musola, kan kamu bisa menghadap kiblat. Kalau kamu lagi belajar sama ustadz seperti sekarang ini, ya kamu tidak bisa menghadap kiblat. Tapi di saat kamu sendirian bisa menghadap kiblat. Ketika kamu bisa menghadap kiblat, di dalam keadaan dudukmu duduklah menghadap kiblat kalau bisa duduknya itu dengan cara duduk iftiros itu kebanyakan dan umumnya duduknya Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan iftiros ha, jadi semua itu sesuatu yang sepele seakan-akan tapi sebenarnya itu sesuatu yang sangat bermanfaat karena sekecil apapun sunnahnya Nabi Sesungguhnya itu merupakan sebuah jaring yang sangat besar untuk meraih ridho dan pahala Allah SWT sebanyak-banyaknya. Merupakan sebuah jaring. Jadi jangan direndahkan. Jangan direndahkan. Tapi kalau sudah upaya dan usaha daripada manusia, tidak beriringan dengan, tidak sinergi dengan yang ditentukan oleh Nabi, ataupun yang dikerjakan oleh Nabi, maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kenapa Nabi lebih tahu? Kenapa Nabi harus menghadap kiblat dalam keadaan e, umumnya Nabi setiap harinya itu? Kenapa Nabi SAW itu duduknya iftiros? Kenapa Nabi SAW itu kalau dia itu bangun malam sepertiga malam akhir? Kenapa kenapa? Semua itu tak ada hikmahnya. Rasulullah lebih tahu. Dan Rasulullah tahu setelah apa? Setelah diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, sehingga malaikat Jibril tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang terbaik. Jadi semua kebaikan yang ada di dunia ini ada di, di dalam tindakan, perkataan, kebiasaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kamu mau jadi orang bahagia, ikuti Nabi Muhammad. Dalam segala apapun pasti bahagia. Dan yakinlah kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad pasti bahagia, gak mungkin salah, gak mungkin luput. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad sekarang ini di mana-mana menyebutkan Nabi Muhammad. Begitu pula di mana-mana menyebutkan sahabat. Begitu pula di mana-mana juga menyebutkan para tabiin, para ulama, Imam Syafi'i disebutkan terus, sebutkan kenapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Sedangkan manusia yang tidak mengikuti Nabi Muhammad yang jauh daripada perilaku dan tindakan Nabi Muhammad, maka mana ya orang yang menyebutnya? Sedikit orang menyebutnya, kalaupun ada menyebutnya setelah meninggal nanti gitu. Nah, kalau kita ingin disebut di dunia itu kalau disebutkan merupakan kemuliaan. Kita nggak mau disebut dan kita tidak ingin mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, tapi kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, tapi sebagai tanda dan bukti bahwa yang kita mulia sisi Allah itu kan mulia juga di sisi manusia. Mulianya bukan dengan jabatan usaha kita. Mulianya itu dengan sesuatu yang lainnya. Karena sesuatu yang lainnya itu kalau sudah tidak berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan Allah Taala, itu lebih mulia daripada yang berkaitan dengan manusia gitu. Seperti apa? Orang menjadi mulia karena ilmu. Ilmu milik siapa? Milik Allah. Yang membawa siapa? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang menjadi mulia karena ilmu, yaitu dalam hal ini para ulama, maka lebih mulia daripada apapun juga yang diusahakan oleh manusia. Yang dirusakan manusia jabatan, yang dirusakan manusia harta, yang dirusakan manusia pengaruh orang yang diletakkan misalnya seperti jabatan-jabatan tertentu itu kan diperintahkan untuk kita itu menjaga image, menjaga image kita. Jadi jangan sampai kita itu berbaur dengan seluas mungkin, tapi kita harus jaga jarak dan sebagainya. Itu kan usaha manusia semuanya itu. Dia sudah lupa ternyata ada sistem yang sudah mengikat. Sistem itu disebutkan dalam Al-Quran, fa innal izzata lillahi jami'a. Jadi semua kemuliaan itu terkait dengan Allah, bukan terkaitan dengan dosa manusia. Memang benar, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Tapi walaupun kita usaha, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terlaksana. Nah, jadi sebetulnya kalau kita itu benar-benar meyakini, mengimani apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW sebenarnya itu nikmat hidup itu nikmat nggak perlu kita takut sama sekali nggak perlu makanya kan para ulama para aulia itu mereka sama sekali gentar pun tidak ada rasa takut pun tidak ada bahkan sifat utama yang paling mudah tampak daripada seorang wali itu apa itu tidak ada rasa takut dia itu merasakan aman bagaimana merasa tidak aman orang dia bersama Allah orang berbuat jahat karena apa? Allah berkehendak. Allah berbuat orang lain berbuat baik karena apa? Allah juga berkehendak. Jadi kalau kita dekat kepada Allah Taala, minta kepada Allah Taala, maka semua orang akan berbuat baik kepada kita. Kita memohon kepada Allah Taala perlindungan daripada Allah Taala, maka semua orang akan tidak mampu atau kaku dan keluh ketika dia itu akan berbuat buruk dan jahat kepada kita. Pasti itu. Nah, cuma itu loh jalannya. Itu jalannya. Mudah kan? Jalannya. Ikuti sunnahnya Nabi. Bangun tidur jangan lupa bangun tidurnya Nabi seperti apa. Kemudian setelah itu menuju kamar mandi jangan lupa lihat bagaimana masuk kamar mandi Nabi SAW. Di dalam kamar mandi jangan lupa bagaimana sunnahnya Nabi di situ. Kalau ada kamar mandi jangan lupa lihat bagaimana sunnah Nabi ketika keluar dari kamar mandi. Mau sholat jangan lupa lihat bagaimana sholatnya Nabi sebagaimana diperintahkan selu kamar itu muni, Ha. Jadi semuanya. Kalau sudah seperti itu jalannya ah, aman. Aman. Jadi sebetulnya itu untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah itu mudah gitu lah. Kalian tahu sudah. Nah, tapi bertanya kok sulit saja? Ya? Kok sulit sekali orang perempuan itu mau jadi wali gitu? Nggak seperti laki-laki di mana-mana ada haul-haulnya laki. Mana ada haulnya perempuan? Jarang sekali. Ada, bukan nggak ada. Di Bangil ada haulnya Hababah Khadijah itu. Ya kan? Ah, tapi kan cuma satu, daripada yang lainnya berapa? ah <laughs> gitu. Kenapa? Karena perempuannya nggak mau. Perempuannya lebih milih dunia daripada akhirat. Kalian lebih milih apa? Dunia apa akhirat? Nah, itu kan ngomongnya doang gitu. FM. Nah, jadi kalau kita itu mau, ada jalannya ada. Barang siapa berada di suatu jalan, maka dia pasti akan sampai. Suatu waktu pasti akan sampai karena apa? Sudah berada di jalannya. Tinggal jalan aja jalan lurus terus suatu waktu sampai. Nah, tapi kalau jalannya bukan di jalannya yang sudah disediakan, bagaimana kan sampai? Ini ada jalan. Kalau menuju Pasuruan, jalannya itu harus lewat jalan raya itu depan tuh mau ke Bali lewat situ. Ini enggak, enggak Anda enggak mau lewat jalan itu. Lihat mana? Jalan Tambak. Ya tunggu aja saya mati baru sampai gitu Atau tunggu waktu yang lama baru akan sampai. Nah. Faman kana fi darbi wasal. Barang siapa berada di jalan pasti akan sampai. Lambat launnya tergantung pada ini. Ini mau pengen cepat ya jalan cepat. Pengen lambat ya jalan dengan apa? Dengan tanas. Insya Allah lambat jalan sampainya. Tergantung pada siapa? Tergantung pada kita, bukan tergantung pada orang lain. Pemangkan nafid darbi wasol. Barang siapa berada dalam satu jalan, pasti akan sam sampai. Coba lihat dua orang ini. Dua orang ini berteman, bersahabat. Tapi dua orang ini ternyata berbeda di dalam melaksanakan sunnah Nabi. Yang satu yang melaksanakan sunnah Nabi, yang satunya tidak. Padahal waktunya belajar sama. Apa yang dimakan keduanya sama. Tapi yang satu tidak tidak getol melaksanakan sunnahnya Nabi. Yang satunya benar-benar memperhatikan sunnahnya Nabi. Walaupun dalam hal cuma duduk. Setiap duduk menghafal. Setiap duduk belajar. Setiap duduk menguraikan. Selalu dia itu duduk berusaha untuk menghadap kiblat. Akhirnya apa? Dia manfaat. Dia yang jadi fagih. Nah, jadi Begitulah kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengangkat seorang, maka orang itu akan diletakkan dalam posisi-posisi tertentu yang mana posisi-posisi itu telah Allah ketahui ini posisi yang akan menyebabkan dia itu berhasil, bermanfaat. Siapa yang mengetahui posisi itu? Yang mengetahui posisi itu adalah guru kalian itu. Makanya kan antara santri dengan guru itu harus ada ta'aluk kalau ta'alumnya kuat, maka dia itu dapat dari Allah itu lebih banyak dan lebih kuat. Kalau ta'alumnya lemah, maka dia itu hubungannya dengan Allah juga lemah. Sinyal kuat nyambung terus, itu maksudnya. Engkau sinyalnya lemah, ya gimana mau nyambung? Putus-putus. Hubungannya itu akan putus-putus. Ah, kalau mau kita itu hubungannya kuat dengan Allah Ta'ala maka sinyalnya harus di dikuatkan yang menguatkan sinyal siapa kita volumenya ditinggikan. Ngerti nggak? Nggak ngerti volumenya di mana Ustaz pecetnya? Fem, volumenya itu adalah di niat, kemauan. Itu yang di dipencet supaya tinggi. Jangan mau cuma di satu. Tingkatkan dua, tiga, empat sampai nomor sepuluh maksimal. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kalian akan mengungguli bahkan yang di mutaharijat diungguli oleh kalian. Apakah mungkin? Siapa bilang nggak mungkin? Allah bisa menjadikan seseorang itu dalam satu kejap dia langsung hafal Quran. Satu kejap dia langsung jadi wali Allah. Satu kejap dia langsung menjadi seorang yang bermanfaat. Satu kejap dia langsung menguasai ilmu al-awwalina wal akhirin bisa? Enggak ada yang enggak bisa gitu. Cuma siapa yang mau? Siapa yang mau? Itu. Pertanyaannya siapa yang mau? Jalannya sudah ada, sudah. Kemudian cara-caranya sudah disiapkan, sudah. Tinggal apa? Tinggal kamu jalani. Sama seperti yang kamu rasakan setiap hari itu. Nasinya sudah ada nggak? Kalau waktu makan pagi, siang dan malam. Sedia. Kalau kamu mau makan gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Gimana caranya kalau kamu makan setiap hari gimana? Tinggal buka mulut. Gimana caranya? Tinggal ingat gitu, khoyal, sholat langsung makan gitu. Gitu. Gimana caranya? Kalau kamu waktu itu ada di musola gimana caranya? Pulang dulu ke kamar. Setelah pulang ke kamar, ambil tempat. Setelah ambil tempat, ambil nasi. Setelah ambil nasi, siap makan deh. Semua usaha siapa? Usaha dari Allah gitu. Hah? Usaha dari Allah? Usaha dari ketua kamarnya? Nah, semua usaha dari kita. Mulai berjalan dari musola ke kamar. Dari mulai setelah masuk kamar mengambil tempat. Dari mulai na ambil nasi ke tempat itu. Dari mulai masuk nasi dari tempat itu ke mulut. Semua usahanya siapa? Kita sendiri, bukan usaha orang lain. Jadi siapa yang ingin menjemput kebaikan, maka jemputlah sendiri Barang siapa yang ingin menjemput keburukan, kesengsaraan, ya jemputlah sendiri. Nggak ada orang yang, Alhamdulillah ya, hari ini kita mendapatkan berkah. Kenapa berkah? Iya, kita makan pagi itu tanpa menyentuh piring, tanpa menyentuh nasi, tanpa menyentuh lauk, tiba-tiba udah kenyang. Berkatnya kita hadir pelajarannya usah Segap misalnya. Ada yang kayak gitu? Ada cerita yang seperti itu? Dari zaman dulu nenek moyang kita sampai sekarang ada? Nggak ada. Jadi semua dari usaha. Kamu pengen cantik bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Kalau sudah jelek ya jelek. Makanya kalau orang itu kan dipermak kenapa? Karena merasa jelek. Makanya dipermak. Hmm, jadi kalau orang cantik nggak perlu dipermak. Tinggal kamu itu merasa cantik nggak? Gitu. Kalau merasa cantik sudah nggak perlu dipermak. Kalau kamu nggak pernah nggak merasa cantik hari permak. Ayo coba lihat permakan yang paling tebal itu orang kota apa orang desa? Salah. Orang desa. Coba lihat orang desa paling takut sama apa? Hujan. Karena kalau turun hujan langsung seret. Gitu. walaupun saya sendiri orang desa, desa Raci gitu ya. Nah, gitu Nah, jadi kenapa? Karena orang kota itu merasa lebih pedih dia merasa lebih cantik daripada orang desa, makanya nggak mau disamakan dari sombongnya itu nggak mau disamakan gitu. Nah, itu suatu contoh saja, satu contoh. Sebagaimana mereka seperti itu, ya kita juga seperti itu. Jadi yang bisa kita usahakan, usahakan. Yang nggak bisa kita usahakan, jangan kita itu menoleh ke sana. Sampai kapan? Sampai tua kita mau begitu? Setiap hari ngaca. Kenapa kamu ngaca setiap hari? Berharap barangkali hari ini sudah berubah menjadi seperti Preti Sinta gitu. Nah, jangan. nggak bisa lah gitu loh. Jadi cari ya sesuatu yang yang masuk akal, yang logis, yang bisa kamu lakukan. Bagaimana caranya? Kewalian apakah terpaut dan terkait serta tergantung kepada wajah? Tergantung? Kewalian apakah tergantung kepada warna kulit? kewalian apakah tergantung kepada nasab? Ah berarti apakah kewalian juga tergantung kepada kelas? Karena kelasnya dia itu masih rendah, bukan mutahharij, berarti nggak bisa jadi wali gitu. Enggak kan? Ah, cari, cari yang semacam ini. Jangan yang terbatas. Kamu itu kan kalau cari sekarang apa yang kamu pikirkan? Jodoh, jodoh terus. Jodoh itu kan terbatas. Jodoh itu tuh berapa orang memang? Satu. rezeki rezeki untuk berapa orang? Ya satu. rezekinya kita untuk kita. rezeki orang lain untuk orang lain. Nggak bakal sampai. Ya kan? Tapi kok kualian, Kalau sudah kamu dapatkan dengan kewalian itu kamu dapatkan kemuliaan, kemegahan, ketenangan, keimanan, ketakwaan terus banyak yang kamu raih. Cari yang kayak begini. Harapan kamu itu hendaknya seperti itu. Jalannya bagaimana sudah ada. Caranya bagaimana sudah disediakan, disajikan. Ini termasuk yang kita baca tadi. Itu cara-cara untuk kita menjadi seorang wa, wali. Nah, oleh karena itu, hendaknya mulai sekarang itu, jangan pedulikan orang lain. Yang penting saya. Jangan pedulikan orang lain. Tapi yang penting anak. Anak harus bisa mencapai target. Apa target kamu? Nah, coba tanyakan. Target kamu masing-masing apa? Belum ada set, belum memikirkan. Loh, terus kapan memikirkannya? Harus ada target dalam kehidupan itu karena target itu adalah merupakan sebuah motivasi, penyemangat. Kalau kamu punya target, kamu akan bersemangat. Nggak ada target, ya gimana mau semangat? Ketika orang mau mancing tuh ikan, targetnya apa? Ya. Ya pasti ikan yang masa mau mancing emas gitu. Target pencapaian yang diinginkan. Itu target namanya. saya eh, jangan bikin malu, kedengaran enggak nanti ini kan. Nah, jadi target itu pencapaian yang diinginkan. Nah, tentunya setiap orang mancing itu targetnya itu adalah mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Walaupun dia sendiri nggak yakin. Dia sendiri nggak yakin. Kalau semua dia nggak ada target, Fem, untuk apa kamu mancing? Nggak tahu iseng aja. Nggak mungkin ada orang ada orang mancing iseng aja. Tapi ingin dia dapat ikan. Ingin dapat ikan yang banyak itu maksudnya. Nah, jadi hendaknya kalian itu sama seperti filosofinya orang yang sedang memancing. Bikin target. Targetnya apa? Yang sebanyak-banyaknya, yang setinggi-tingginya, yang semulia-mulianya. Jangan target yang kecil. Kalau kamu sudah jadi wali Allah, jodoh yang kamu harapkan itu bukan cuma satu, banyak ngantri. Nah, tapi kalau kamu sekarang seperti sekarang ini, wajah pas-pasan, rambut pas-pasan, body pas-pasan, semuanya pas-pasan. Ya kamu harus tunggu. Tunggu apa? Tunggu apa? Tunggu waktunya. Tunggu dipanggil saat segap. gitu. <laughs> Tapi kalau kamu sudah menjadi orang Masya Allah, mulia sisi Allah, semua orang akan dengar, semua orang akan memikirkan, semua orang akan mencari, semua orang akan berusaha untuk mendapatkannya tuh. Nah, kenapa sudah dekat pada Allah? Sinyalnya itu kuat. Nah, jadi itulah yang kita harapkan, itulah yang kita canangkan, itulah target kita. Semoga kalian semua punya target yang baik. Semoga kita semuanya termasuk yang mempunyai jalan yang terbaik dan semoga kita mempunyai nasib yang terbaik dan semoga kita mendapatkan daripada Allah taala segala macam kebaikan yang terkaitan yang terkait dengan akhirat kita, bukan hanya dalam dunia kita. على هذه النية وكنية صالحة ولما نوى السلف الصالح الفاتحة يا ربنا اعترفنا